في الدين أعزكم الله disebutkan di dalam majmu' kutub ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمر المدخلي حفظه الله Taala ورعاه tepatnya di jilid yang ke-14 halaman yang ke-461 dan setelahnya Beliau hafizahullah taala pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan. <clears throat> Pertanyaannya ialah ma makna al-hizbiyah? Wa ma makna anna fulanan indahu hizbiyah. Wa man humul hizbiyun. Wa ma hiya da'watuhum wa ma huwa manhajuhum. Pertanyaannya ialah apa pengertian hizbiyah? Apa maknanya pernyataan fulan memiliki hizbiyah? Siapa Hizbiyun itu? Apa dakwah mereka dan bagaimana manhaj mereka? Beliau menjawab, Kullu man khalafa manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatahu فهو min أحزاب الضلال Beliau menyatakan siapa saja yang menyelisihi manhaj Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah beliau maka dia termasuk hizbul dalal hizibnya orang-orang yang sesat termasuk hizbiyah yang sesat. Siapa saja yang menyelisihi manhaj Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah beliau. Maka dia termasuk ahzabul dalal. Hizbiyah dalalah. Wal hizbiyah laysa laha syurutun hizbiyah itu tidak memiliki persyaratan tertentu. Allahu sammal umam al-madiyata ahzaba. Allah subhanahu wa ta'ala menamai umat-umat yang terdahulu menamai mereka dengan hizib-hizib dengan hizbiyah-hizbiyah wasama Quraishan lama tajamma'u wa dhamma ilaihim ba'dul firaqi ahzaba dan Allah Subhanahu wa taala menamai Quraisy menamakan Quraisy tatkala mereka semua berka, ber, bersatu berkoalisi dan bergabung bersama dengan mereka berbagai macam suku-suku ketika itu Allah menamai mereka dengan ahzab. Dikatakan sebagai hizb. Hizbiyah, hizbiyah. Ini pada waktu perang Khandaq. Ketika orang-orang Quraisy mengumpulkan semua kabilah-kabilah Arab untuk memerangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Berkoalisi. Koalisi Quraisy. Allah menamai mereka dengan hizb dengan dikatakan perang Ahzab. Ma indahum tawbin. Wala indahum syai. Kala itu orang-orang Quraisy tidak memiliki tawbin. Juga tidak memiliki apapun. Semata-mata mereka menyelisihi manhaj Nabi, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, dikatakan hizbiyah. Falaisa min syartil hizb ayyakuna munazzama فإذا نظم هذا الحزب زاد سوءا maka bukan termasuk persyaratan hizbiyah harus ada tanzimnya itu bukan persyaratan tetapi dibikin kita semakin menambah kerusakan dan kejelekan. Lefikrin muayyan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa sunnah Rasulullah والموالاة والمعاداة عليه Dia mengatakan fanatik Asub fanatik ter pikiran pemahaman tertentu yang menyelisihi kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam lalu wala dan barok di atasnya. Memusuhi dan mencintai yang batin. Hada tahazun. Ini yang namanya hizbiyah. Hada tahazub walau lam am. Walaupun tidak أن نو منه صفاء نو Itu namanya hizib. yang memerangi Rasulullah SAW. Kala itu mereka tidak memiliki bim seperti yang ada sekarang ini. Dan memiliki struktural sebagaimana yang ada sekarang ini. Walaupun demikian Allah tetap menamai mereka dengan hizbiyah. Hizib, hizib, ahzab, ahzab. Oke, okay, Kenapa demikian? Li'annahum tahazzabu lil batil wa haraful haq. Dikarenakan mereka berhizbiyah membela kebatilan dan memerangi kebenaran. Mereka berhizbiyah mem membela yang batil, memerangi yang benar yang Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin wal ahzabu min ba'dihim." وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق غافر أيضا كليما الله سبحانه وتعالى برفرمن كذبت قبلهم قوم نوح telah mendustakan para رسول sebelum mereka yaitu قوم نوح قوم نوح mendustakan para rasul sebelum mereka. Begitu pula ahzab, hizib, hizib yang setelah mereka. Allah katakan sebagai hizib, hizib. Orang-orang kafir. Dan masing-masing umat memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membunuh Rasulnya. Dan mereka berjidal Berdebat membela yang batil untuk mematahkan kebenaran. Itu dikatakan sebagai ahzab. Ketika mereka memerangi para rasul, dikatakan ahzab izdiyah. Ketika mereka berkumpul, berkoalisi, berkonspirasi, membela yang batil, memerangi yang hak, dikatakan sebagai hizb. Kata Syekh, "Sammahum ahzabah Allah menamai mereka dengan hizbiyah, ahzab. Amilu ahzaba. Mereka mengamalkan memang mengumpulkan hizb-hizb yang ada. Jamaat Quraisy pada ketika itu untuk memerangi Rasul di kota Madinah. Allah juluki mereka dengan hizbiyah, dengan Mahum munazimina hal tanzim. Kala itu mereka tidak memiliki struktural seperti sekarang ini. Yang ada pada orang sekarang ini. Tajamah. Mereka hanya berkoalisi. Memerangi yang benar. Fasammahumullahu ahdaba. Maka Allah menamai mereka dengan azab dengan hizbiyah-hizbiyah. Wasmiyati surah suratul ahzab. Dan, dan suratnya dinamakan dengan surat al-ahzab. Golongan-golongan hizb hizb. Alaysa min syartil hizbi ayyakuna munazzama. Bukan termasuk persyaratan hizbiyah. Dia harus dengan tanzim idza amana bi fikratin batilah wa khasama min ajliha wa jatala min ajliha wa wala wa ada min ajliha hadza hizb ketika dia beriman meyakini sebuah fikrah pemikiran yang batil <clears throat> lalu dia berseteru dengan sebab pemikiran tadi dia berjidal, berdebat dengan sebab pemikiran tadi. <clears throat> dia berloyalitas pada orang lain, memusuhi orang lain dikarenakan pemikiran tadi. Inilah yang namanya hizbiyah. فإذا زاد ذلك تعظيما وجنة الأموال إلى آخره طبعا أمعا في الحزبية wasara min ahzabil dhalal wal billah. Kalau kondisi tadi <clears throat> dia tambahkan lagi adanya tawhim struktural. Kemudian mengerahkan segala kemampuan, mengerahkan harta, mengerahkan pasukan dan segala macamnya, tentu lebih lebih mendalam lagi hizbiyahnya dan dia menjadi ahzabul qalal golongan-golongan sesat wal billah <clears throat> Indah. Selesai ucapannya beliau hafizahullah taala. Ikhwan fillah azakumullah. Saya sengaja membacakan kalamnya beliau hafizahullah taala tentang makna hizbiyah ini dikarenakan di dalamnya terdapat penjelasan yang cukup gamblang ketentuan-ketentuan sesuatu itu dikatakan sebagai hizbiyah yang kemudian merembet kepada adanya asabiyah fanatisme. <clears throat> Dari keterangan beliau, Hafizahullah Ta'ala, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Sesuatu itu dikatakan sebagai hizbiyah. Sesuatu itu dikatakan sebagai hizbiyah apabila di dalamnya ada beberapa perkara. Ini namanya bawabit. Bawabit min hizbiyah. Dari sini antum akan bisa membedakan ini hizbiyah tidak yang ini bukan. Gambarannya sama tetapi beda hukum. Yang pertama ialah ketentuan yang pertama ialah di situ ada unsur mukhalafatul manhajin nabawi. Mukhalafatul sunnah. Menyelisihi prinsip Ini ketentuan yang paling ini. Inilah yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul hizbiyah. Ahlul batil, ahlul hizbiyah, pada mereka ada tindakan mukhalafah. Menyelisihi prinsip-prinsip mendasar yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Menyelisihi prinsip-prinsip sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sementara ahlu sunnah justru beragama di atas sunnah. Yang ini menyelidiki sunnah. Baik itu dalam bentuk fikrah pemahaman. Pemahaman-pemahaman fikrah, fikrah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Atau dalam bentuk orang, di pemahaman sekarang orang. Siapa saja. Siapa saja yang menyelisihi prinsip-prinsip mendasar manhaj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan prinsip-prinsip mendasar sunnah Rasul. Hizbiyah. Atau dalam bentuk kelompok, golongan golongan apapun dan golongan manapun golongan orang golongan apa ya jamaah serombongan orang golongan kelompok yang bertentangan atau yang menyelisihi Alkitab was sunnah golongan kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Quran dan Sunnah. Ini hizbiyah. Paham yang pertama ini? nyobobit kaidah yang sangat mendasar berlaku untuk semua zaman, semua waktu, semua tempat. Kita bisa mengenali sesuatu itu dikatakan hizbiyah dengan poin satu. Inilah poin yang membedakan antara ahlul hak dan ahlul batil. Kalau kamu memiliki sebuah pemikiran, pemahaman tapi dengan dasar Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman Quran dan Sunnah. Bukan namanya hizbiyah. Itu namanya Sunnah Rasul. Itu namanya manhajun Nabi. Itu namanya Al-Haq. Apa? Ketika ada orang. Seseorang ya. Kokoh. Entah seorang syekh, alim. Seorang mufalek, seorang da'i, seorang ustaz. Seorang Ternyata orang ini dari segala uh, keadaan dia sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka dia bukan dikatakan sebagai hizb, tapi dikatakan sebagai sunni, dikatakan sebagai seorang salafi, dikatakan sebagai seorang muslim mukmin yang di atas kebenaran. Ketika dia berdakwah, dikatakan sebagai dai al-haq, dikatakan sebagai dai dai sunnah, dikatakan sebagai dai-dai Islam yang benar. Begitu pula ketika ada jamaah. Antum sendiri apa jamaah? Hah? Jamaah. Itu banyak ya Pak. Hah? Rombongan. Jamaah. Sekelompok orang. Tetapi jamaah ini, barakallahu fikum, secara manhajnya, secara akidahnya, pemahaman-pemahamannya, fikrah-fikrahnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat. Apakah dikatakan hizbiyah? Hah? Jawabannya bukan dikatakan hizbiyah. Kalau boleh dikatakan sebagai hizb, dikatakan hizbullah, hizbur rahman. Kalau Allah Azza wa Jal, dia mafilah agama Allah Subhanahu wa yang di atas kebenaran, tindakan-tindakan mereka dikatakan ta'awun alal birri wa taqwa. Dikatakan sebagai musyawarah alal birri wa taqwa. Koordinasi, nizam. Kalau yang menyelisihi al-haq, namanya hizbiyah bolala dikatakan sebagai tanzim. Tahu bedanya? Tahu bedanya ya Pak? Ini poin pertama. Yang bisa kita ambil dari keterangannya beliau, Hafizahullah. Yang namanya hizbiyah. Di situ ada unsur mukhalafah. Menyelisihi manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menyelisihi prinsip-prinsip pendakar Alkitab sunnah dengan pemahaman dalam. Baik pemahaman, fikrah yang menyimpang atau orang yang menyimpang atau kelompok yang menyimpang. Ketentuan yang kedua dari hizbiyah <clears throat> ialah ada unsur al-wala wal bara di atas penyimpangan tadi. <clears throat> Di atas penyimpangan tadi. Dia membangun loyalitas kecintaan kepada orang lain di atas penyimpangan tadi. Dia membangun rasa benci, permusuhan memusuhi orang lain di atas penyimpangan tadi. Ini namanya hizbiyah. Ada sebuah pemahaman yang sesat yang menyimpang. Yalah pemahaman terorisme. Yalah pemahaman syiar rafidah. Yalah pemahaman sufiyah Menyimpang atau lurus? Tahu dari mana kau menyimpang? Dikaji dulu dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan para ulama kita menilainya. Ketiga pertentangan prinsip-prinsip mendasar dalam Islam dikatakan penyimpangan. Tayyib syiar Rafiullah menyimpang atau lurus? Jelas menyimpang. Mereka meyakini Ali sebagai Tuhan mereka. Mereka meyakini Ali sebagai nabi mereka. Mereka tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. Dikatakan muharraf. Jadi rubah-rubah. Mereka punya mushaf sendiri. Mushaf Fatimah. Mengkafirkan para sahabat. Hah? Ini mereka. Jelas penyimpangannya. Bahkan bukan semata-mata penyimpangan biasa. Kekufuran. Ada sebuah pemahaman yang menyimpang. Ini saja sudah dikatakan Apalagi kemudian ada al-wala wal farok di atas penyimpangan tadi. Dia mencintai orang karena sama-sama syiah. Dia membenci orang karena bukan syiah. Dikatakan sunni oleh mereka. Namanya apa ini? Itu namanya hizbiyah. Itu namanya asabiyah. Fanatisme. Ada unsur cinta dan benci, loyalitas dan permusuhan kepada seseorang dengan pemahaman tadi. Itu pemahaman yang menyimpang, jelas. Katakan di sini, Termasuk di dalam poin yang kedua ini, membangun al-wala wal bara, cinta dan benci yang sempit pada orang tertentu atau kelompok tertentu selain Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun orang tadi tidak diketahui penyimpangan-penyimpangan, Ber, apa, e, cinta dan bencinya semata-mata pada orang tadi atau kepada kelompok tadi. Saya misalnya, seorang, lurus apa penyimpang ya Hmm? Allah lurus. Insya Allah kita diupayakan ya, ya. Lurus. Antum semua membangun alwala wal barok atas dasar saya. Siapa yang mencintai saya, antum cintai. Siapa yang membenci saya, antum benci. Tidak peduli apa yang saya lakukan itu benar atau tidak. Itu namanya apa? itu namanya hizbiyah, asofiyah. Anda terjangkit di penyakit hizbiyahnya orang kufar zaman dahulu kala itu juga ada unsur asofiyah, fanatik kepada saya pribadi. Yang kemudian dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai taklidul ahma. takdir buta membedah secara buta para Walaupun kita orang bukan orang yang menyimpang. Antum dikatakan sebagai apa? Ahlu sunnah salafi. Begitu ya. Antum banyak orang. Antum dikatakan rombongan salafi. Yallah jamaah salafi. Ketika antum barakallahu fikum membangun alwala wal parok di atas jamaah antum ini. Jamaah langsa ini. Tayyib membangun cinta dan benci di atas kelompok dan jamaahnya antum ini saja. Tidak peduli hak atau batil, yang penting yang bersama dengan rombongan kami, salafiyin langsa, maka dia salafi. Yang tidak bersama dengan kami, salafiyin langsa, maka dia hizbi. Tindakan antum juga dikatakan sebagai hizbi ya asal. Apalagi kemudian jamaah tadi membaiat dainya. Antum baiat saya. Gitu sumpah setia dan setia kepada saya. Barang siapa yang mentaati saya, maka dia seorang sunni ahli sunnah salat. Barang siapa yang membangkang kepada saya dikatakan sebagai khawari. Tindakan antum ini namanya apa? Namanya hizbiyah asabiyah. Walaupun antum ini salafiyah. Ada sebuah pertanyaan juga diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di kitab yang sama di jilid yang sama di halaman 466. Sebuah pertanyaan nih, Pak. Idza jamaat jama'atun salafiyyah Sama kata baik kata-kata ini. Idza jamaat jama'atun salafiyyah wa nasabu amiran alaihim wa baya'uhu aw ahaduhu ala sam'i wa ta'ah fahal hadha min salafiyah pertanyaannya ketika berkumpul <clears throat> jamaah salafiyah jamaah salafiyah antum sekalian kumpul ya kumpul semua di sini kumpul Berkumpul sekelompok salafiyin. Lalu mereka menunjuk seorang amir, pemimpin, pemimpin mereka. Mereka baiat orang itu. Anggap saya ini. Antum nunjuk saya. Saya paling depan sekarang ini ya. antum nunjuk saya. Saya sebagai amir kalian, pemimpin kalian. Kalian membaiat saya. Atau sumpah setia. Janji setia kepada saya untuk mendengar, mentaati saya. Paham? Pertanyaannya apakah ini termasuk manhaj salaf? Eh? Kita nggak mengatakan jamaah syiah, wala khawarij, wala sufiyah, wala asy'ariyah, wala syai. Itu penyimpangan. Salafi. Tapi dengan gambaran seperti ini. Apakah termasuk salafi? Kata jawabannya asyik sebelum bawakan jawabannya. <clears throat> Wallahi ma kuntu awhunnu anna hadha su'al sayufrah. Sungguh demi Allah, kata beliau, saya tidak pernah menduga sebelumnya ada pertanyaan semacam ini diajukan sama saya. Aneh gitu. Kok sampai ada pertanyaan seperti ini? Lalu beliau membacakan sebuah jawaban resmi dari Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Bad. Seseorang bertanya langsung kepada Syekh bin Bas rahimahullah tentang masalah ini dan tidak resmi oleh Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ibda. jadi ketua Syekh bin Bas, wakil ketuanya Abdul Razak Afifi, anggotanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Hudayyan, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh. Jawabannya <clears throat> Jawabannya mereka barakallahu fikum para ulama-ulama tadi. La tajuzul bai'atu illa li waliyi amril muslimin. Tidak boleh membaiat atau sumpah setia atau janji setia. Kecuali hanya kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Seperti Indonesia, presiden kita, Bapak Jokowi. Wala tajuzu li syaikhi tariqatin wala li ghairihi tidak boleh mengadakan bayat atau sumpah setia kepada guru tarikat, syekh tarikat atau semisalnya. Guru pengajian, guru taklim, ya kayak kita orang dai, ustaz, tidak boleh. Karena hadza lam yarid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tindakan semacam itu tidak pernah ada contohnya. Tidak ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal wajibu 'alal muslim يعبد bima syara' min ghairi min ghairi irtibatin bi syakhsin muayyan. Yang wajib atas tiap-tiap muslim ialah dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan syariatnya dengan tanpa diikat, dengan tanpa terikat dengan tokoh tertentu, dengan orang tertentu. Wali anna hadha min amal nasara ma'al qasawisah wa ru'asail kanais. Dan juga dikatakan tindakan tadi, sumpah setia tadi, termasuk amalnya, perbuatannya kaum Nasara bersama dengan pendeta-pendeta mereka dan tokoh-tokoh gereja mereka. Walaysa ma'rufan bil Islam dan tindakan itu bukan perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang dikenal dalam Islam selesai. Kalau demikian modelnya namanya apa ya, Hon? Namanya hizbiyah. Dari paham ya, ini, Ini yang kedua. Yang namanya hizbiyah ketika di dalamnya ada al-wala wal bara, cinta dan benci yang sempit. Cinta dan bencinya karena orang tertentu <clears throat> atau dikarenakan jamaah tertentu, tak peduli apakah hak atau kafir. Ini Terus walak dan paroknya kita dibangun di atas apa ya? Prinsip Islam yang benar, cinta dan benci itu dibangun di atas dasar Quran dan Sunnah. Dengan dasar Quran dan Sunnah. dengan bimbingan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa saja yang berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya kita cintai. Kita berikan loyal kita kepadanya. Siapa saja yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita benci, kita musuhi. Semuanya dengan Islam dan Sunnah, Islam dan Sunnah. Bukan orang, bukan kelompok, bukan pemahaman. Semuanya Quran dan Sunnah. Kalau terkait dengan orang, Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang mencintai Rasul, kita cintai. Barang siapa yang membenci Rasul, kita benci. Terkait dengan rombongan orang kelompok, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barang siapa yang mencintai para sahabat, kita cintai. Barang siapa yang membenci para sahabat, kita benci. Hanya itu, tidak lagi yang lain. Paham tuh? Ini yang kedua. Di antara bentuk hizbiyah ketika ada al-wala wal farah yang sempit di dalam. Yang ketiga. Yang ketiga. Di antara ciri-ciri hizbiyah yang menambah jeleknya hizbiyah tadi, ketika di dalamnya ada unsur tanzim. Struktural ya. Tanzim. Di sini antum harus bisa membedakan antara tanzim dengan nizam. Kalau tanzim itu ada strukturalnya. Syakal haram di sana ada yang namanya Dewan Penasihat, Dewan Pembina, atau misalnya Dewan Syuro, atau Dewan apa begitu. Nah, Dewan Kehormatan kayak atau apa namanya. Ada di sana yang namanya pimpinan pusat. PP, lengkap dengan jajaran-jajarannya. Nanti ada yang namanya pimpinan wilayah, perwilayah wilayah lengkap dengan jajaran-jajarannya. Ada lagi yang namanya PD, pimpinan daerah lengkap dengan apa uh, perangkat-perangkatnya. Ada lagi namanya PC, pimpinan cabang lengkap dengan uh, rombongan-rombongannya. Ada lagi namanya PR. Huh? Pimpinan ranting. Itu struktural. Itu namanya tanzim. Ketika ada yang semacam ini, itu namanya hizbiyah wadihah sebuah hizbiyah yang begitu jelas nampak barakallahu itu. Semakin memperparah keadaan di atas. Sudah bertentangan menyelisihi prinsip Islam, prinsip sebenarnya Rasulullah SAW, sudah membuat al-wala wal yang sempit, ditambah lagi dengan tamu bidat. Barakallahu itu. Paham tuh? Ada gambaran tidak ya kira-kira? Ada gambaran. Itu tauhid. Kalau yang namanya nizam itu sifatnya koordinasi masuk dalam bab asyura bermusyawarah. Antum bikin acara daurah. Bikin yang namanya koordinasi. Ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, ada yang bagian itu, segala macamnya. Iya. Iya apa ya? Tanzim atau kadibam? Dikatakan nizam ketika antum gunakan hanya untuk tahun alal diri wa taqwa, sekedar koordinasi, bermusyawarah, tidak lebih daripada itu. Selesai daurah, bubar nizamnya. Gitu. Selesai, sudah, bubar. Itu nizam. Kalau nizam namanya ta'awun alal diri wa taqwa. Termasuk pada membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun. Harus ta'awun. Tidak mungkin seorang diri. Satu orang ngurusin mik, seorang ngurusin logistik, seorang mikir itu. Pusing kalau diri. Harus ada yang namanya tahun ala diri wa taqwa, namanya miqoh. Saya itu? Sehingga yang ketiga, yang memperparah kalau kelasik, adanya tanzim di sini. Walaupun tanzim ini mengatasnamakan salafiyah yang tadinya salafiyah berubah menjadi hizbiyah. Namanya hizbiyah salafiyah. Paham dah? Coba ingatkan. Paham ini? Masya Allah. Antum punya misalkan yayasan. Ada di sini yayasan? Hah? Masya Allah. Yayasan. Ya Allah. Apa ya Pak? Yayasan Al-Athariyah atau asalafiyah. Nah, wilayah Langsa. kawasi. Ya, saya ini atau bikin strukturalnya. Pimpinan pusat di kota Langsa. Nah, ketuanya siapa ini? Hah? Ustaz Bulan. Punya apa namanya struktural pimpinan wilayah-wilayah. Ada wilayah Banda Aceh, ada wilayah Fiji, ada wilayah Sumawi, ada wilayah uh, Sabang, ada wilayah uh, mana lagi? Hah? Kuala Simbang. Wah, kalau kalau kalah dia. Dalam semuanya kesebut Yang mereka belum Kuala Simbang dan segala macamnya. Bahkan sampai menasional. Walaupun Anda namakan sebagai yang namanya uh, Yayasan Azhariyah atau jemaah Azhariyah dengan tanggung yang semacam ini, Anda dikatakan hizbiyah. Dan umumnya barakallahu fikum, tanggung itu sudah memiliki ADART tertentu yang tidak mungkin hilangkan. Itu hizbiyah. kumpul tiga-tiganya, Allahumma Is Poin yang keempat, semakin memperparah kondisi ketika di situ ada unsur dia ta'assub, fanatik, atau taklidul a'na membebek secara eh, secara buta kepada poin-poin tadi. Alat. Itulah yang namanya hiz, eh, hizbul ini yang dikatakan beliau. Termasuk ahzabub balal. Ini semua ya ikhwan, mau tidak mau dalam uh, perjalanannya pasti dan pasti memunculkan yang namanya asadiyah. Paham tuh? Ini yang namanya hizbiyah barakallahu. Ini yang namanya hizbiyah balalah. Orang-orang yang ada dalam rangka ini dikatakan sebagai ahli uh, eh, ahlul dikatakan sebagai hizbiyin. Barakallahu. Sehingga di sini khonam bin azakumullah dalam Islam ini semuanya diperangi. Dalam Islam ini semua dilarang. Dikecam. Gak diizinkan barakallahu fikum. Dikarenakan ini semuanya yang kena azakumullah yang pertama ini semua merupakan perbuatan atau amalnya syaitan, amalnya iblis. Iblis laknatullahi alaih, penyakit pertama yang menjangkiti dia itu penyakit dia hizbiyah. Yang yang menimpa dia asadiyah, unsuriyah. Adanya hizbiyah, dia unsur penciptaan. Sampai pada tingkat dia menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal. Sampai pada tingkat dia membangkang dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir dengan sebab asofiyah pun tadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk sujud penghormatan kepada Nabi kita Adam alaihi salatu wassalam, dia tolak. Dia berhujjah dengan hujjah asabiyah, dengan hujjah hizbiyah, dia menyatakan, Ana khairun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Bukan di Al-A'raf, ayat yang ke-12. Saya lebih baik daripada Adam, katanya Iblis. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah liat. Namanya asofiyah nariyah. Asofiyah ulfuriyah. Dia fanatik dengan unsur penciptaannya. Dia merasa yakin dia yang lebih baik daripada Adam dalam, dalam perkara unsur penciptaan. Sehingga yang layak untuk mendapatkan penghormatan bukan Adam. Tapi dia pribadi. Padahal yang nyuruh itu siapa ini? Allah Rabbul Alamin langsung yang memerintahkan. Tolak sama dia dengan Allah. Sehingga yang namanya asabiyah, asabiyah yang muncul setelah ini, setelah itu barakallahu fikum dinyatakan sebagai keterusan atau kelangsungan daripada amalnya iblis laknatullahi alaih. Sehingga dikatakan daun syaitani, daun iblisi. Yang namanya fanatisme, yang namanya hizbiyah tadi, itu merupakan penyakitnya iblis penyakitnya syaitan dikarenakan dia sebagai orang pertama yang memunculkannya. Walaupun masih asofiyah unsuriyah. <clears throat> Yang kedua, barakallahu fikum yang namanya asofia hizbiyah ini adalah penyakitnya orang-orang kafir. Sepanjang zaman, sepanjang masa. Kaidah besar mereka yang pakem, yang baku, untuk menolak dakwah para anbiya wal mursalin itu ini. Kalau iblis da zaman dahulu kala ada asabiyah, hizbiyah, unsuriyah, kalau orang-orang kafir dari umat-umat para anbiya wal mursalin, mereka menentang dakwatul anbiya wal mursalin, rela menjadi orang-orang kafir dikarenakan adanya asabiyah atau hizbiyatul ajdad fanatisme orang, fanatisme leluhur. Barakallahu Leluhur, nenek moyang nenek moyang mereka yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an hujjah klasik itu ya dikatakan hujjah klasiknya orang-orang kafir Ketika mereka menolak dakwahul anbiya'i wal mursalin. Mereka mengatakan, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muhtadun." Sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, di atas sebuah pemahaman. Sesungguhnya kami hanya mengambil petunjuk dengan Eh, peninggalan-peninggalan uh, mereka. Allah mengatakan setelah itu, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ Inna إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Allah mengatakan dan demikianlah. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi seorang nabi pun, seorang pemberi peringatan pun, di sebuah desa pun, melainkan orang-orang sombong mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah milah, di atas sebuah agama pemahaman, dan kami hanya mengikuti saja tradisi, tradisi moyang-moyang. Ini yang kemudian dikenal dengan taklidul akma ini disebutkan dalam surat Az-Zukhruf 19 sampai sampai selesai. Sampai 23. Ini yang kemudian barakallahu fikum dikenal dengan taklidul aba. Membebek secara buta kepada moyang-moyang yang ada. Di dalamnya ada unsur asabiyatul aba, fanatisme leluhur. Fanatisme nenek moyang, tidak peduli hak atau batil. Bahkan ini hujah digunakan untuk menolak dakwatul anbiya wal mursalin menolak dakwahnya para nabi dan para rasul hujjah mereka untuk tetap di atas kekufurannya. <clears throat> Ini klasik. Semua nabi yang diutus di semua tempat, di semua wilayah pasti orang-orang kafir yang sombong mengatakan demikian. Semua. <clears throat> kawan Ini penyakitnya siapa? penyakitnya orang-orang kafir sepanjang zaman sepanjang masa. Semuanya terjerat dan terperangkap dalam penyakitnya iblis laknatullahi alaihi. Penyakit hizbiyah, penyakit asabiyah, penyakit taklidul a'ma. <clears throat> Barakallah. Juga ini penyakit yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy. Berhalaisme, penyembah berhala, yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Pada mereka terdapat yang namanya asobiyatul ajdad. Fanatisme nenek moyang. Pada mereka ada yang namanya asobiyah qabaliyah. Ini asobiyah baru yang ada pada mereka. Fanatisme kesukuan. Fanatisme kopilah. Masing-masing kopilah fanatik dengan apa yang ada pada mereka. <clears throat> Kabilah yang kuat memaksa, kabilah yang, yang yang lemah. Hukum rima berlaku di sana. Itu terjadi pada orang-orang Quraisy penyembah berhala. Barakallahu fiikum. Dan semuanya sama. Ketika nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> mendakwakan Islam kepada mereka, mereka juga menolak dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Mereka mengatakan tiap berikan dalam Al-Quran dan mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan sembahan yang banyak hanya cuma satu? Ini perkara yang aneh. <clears throat> Fantalaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ma sami'na fi hadza fi abaina awwal. Maka sekelompok tokoh-tokoh mereka pun mengelilingi kampung-kampung mereka, berjalan sambil mengatakan animsu wasfiru ala alihatikum. Lanjutkan, terus jalan dan sabar kalian, beribadah kepada sembahan-sembahan kalian, berhala-berhala kalian. Inna hadza la syai'un yurad. Ini konspirasi. Ini makarnya Muhammad. Masa bi'na hadza fi aba'inal awwalin. Kita enggak pernah mendengar semacam itu pada moyang-moyang kami yang terdahulu. Sama. Argumentasinya juga sama. Menolak dakwah Nabi kita Muhammad SAW dikarenakan asofiyatul ajdad. Fanatisme ke fanatisme nenek moyang Asofiyah unsa asofiyah qabaliyah taifiyah pada mereka. Rela kafir dikarenakan penyakit fanatisme. Sehingga nggak ada baiknya fanatisme. Ini penyakit iblis, para asarisah, penyakit para syaitan, penyakitnya orang-orang kafir di semua umat, di semua tempat, di semua waktu, semua zaman. <clears throat> Apakah ada penyakit ini pada umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada penyakit semacam ini pada kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, apakah ada? Apakah ada? Yakin ada? Jawabannya pasti ada. Rasulullah SAW menggambarkan, memberitakan kepada kita tentang kondisi kaum muslimin. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika berangkat bersama dengan para sahabatnya ke Hunain, berangkat menuju Hunain. Bersama mereka ada sahabat-sahabat yang baru mu'allak. Yang baru masuk Islam. Ketika sedang menuju ke Hunain, mereka melewati sebuah pohon bidan. Sidratin. Begitu melewati daun bidara yang mu'alaf-mu'alaf tadi, masih terngiang-ngiang dengan kebiasaan orang-orang Quraisy berhala kala itu. Orang-orang musyrikin punya kebiasaan sebelum perang, pedang-pedang mereka itu digantungkan di pohon bidara. Pohon bidara di, dengan zatu anwaf, pohon yang digantung, yang digantungi pedang-pedang mereka. Apa tujuannya? Tujuannya tafaruk ngalap harokah dengan pohon bidara supaya sakti mandraguna pedang tadi itu dan menang perang. Ketika melewati sebuah pohon bidara, mereka nyeletuk. Menyampaikan, Ya Rasulullah, ija'al lana zata anwatin kemalahum lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan untuk kami zatu anwat, pohon bidara yang digantungi senjata itu. Sebagaimana orang-orang muslim juga punya seperti itu. Kepingin kayak kaum musyrikin. Maka Rasul pun serta-merta menolak dan mengingkari mereka dengan bertakbir. Belum mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kata beliau. Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qala Banu Israel di Musa. Sungguh demi Allah kalian yang mengucapkan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka musyriki punya sembah. Maka Rasul mengatakan setelah itu, ini sebagai syahidnya ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جهر ضب لا لسلكتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن Maka Rasul mengatakan sungguh-sungguh kalian nanti wahai wahai umatku Kalian nanti akan mengikuti cara hidupnya umat-umat sebelum kalian sebelum ini. Sejengkal demi sejengkal. Mirip. Sehasta demi sehasta. Sama. Betul-betul sama. Hingga walaupun atau, atau seandainya, kalau seandainya mereka menempuh, memasuki lubang-lubang biawak, kalian pun juga akan melaluinya. Lubang biawak penggambaran tempat yang begitu sulit, begitu rumit, begitu terjal. Kamu pun pasti akan mengikuti. <clears throat> Katanya para sahabat ya Rasulullah, apakah yang dimaukan al Yahud dan Nasara? Rasul mengatakan siapa lagi? Disebutkan dalam lafaz yang lain, apakah Faris awal Rum? Apakah Persia Romawi ya Rasulullah? Dia mengatakan, famanin nasu ila ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini hadis yang sahih. Dalam hadis ini barakallahu fikum dijabarkan dengan jelas nyata. Khabarnya Rasul Sadiq, jujur, pasti akan terjadi dan telah terjadi. Umat ini kaum muslimin barakallahu fikum akan mengikuti gaya hidupnya umat-umat sebelum mereka plek toplak ya betul-betul persis mirip sejengkal demi sejengkal tidak bisa hasil sehingga apa saja yang terjadi pada umat-umat sebelum ini ada pada kaum muslimin. Dicontoh dengan jelek oleh kaum muslimin. Kalau pada masa lalu ada kesyirikan-kesyirikan, ada juga di umat ini. Kalau di masa lalu ada yang namanya hizbiyah, ada yang namanya asabiyah, ada yang namanya takritul a'na, ada pula pada umat ini. Waziyadah. Bahkan lebih daripada ini saya mau tanya sama antum, apakah ada pada umat ini yang namanya asafiyah unsuriyah? Fanatisme unsur penciptaan? Ada. Nah, ada. Keyakinan yang kulit putih lebih afdal daripada kulit hitam. Ya apa ya? Ada atau ada? Ada. Apakah ada pada umat ini yang namanya asafiyatul ajdad? fanatisme nenek moyang bukan cuma ada aslinya. Ya, apa ya? Aslinya. Kita kan punya budaya melestarikan tradisi leluhur. Ya, apa ya? Tidak peduli hak atau batil. Barakallah itu. Dan pada umat ini ada pula yang namanya asabiyah qabaliyah, asabiyah taifiyah. Fanatisme kesukuan. Ya, apa ya? Nah, apalagi ya, Indonesia Raya sukunya banyak. Terjadi. Walaupun tidak semuanya ya, terjadi. Bahkan di tengah-tengah umat Islam, barakallahu muncul asofia-asofia yang lain. Barakallahu Ada yang namanya takdisul ashas, kultus individu menuhankan seorang ustaz atau seorang dai atau seorang kiai atau seorang syekh atau seorang alim apa apa apa enggak ada mentaati dia dalam semua perkara yang halal taati yang haram taati tidak perlu hak atau apa apa ada apa enggak ada hanya terjadi taklidul ahma yang ekstrim menuhankan para kiai banyak mayoritas barakallahu juga ada pada umat ini barakallahu fikum yang namanya asodiyah dalam bentuk al-afkar al-munharifah. Fanatisme pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang dibacakan tadi. Mereka itu ialah al firakuballah sekte-sekte sesat yang sesat dengan penyimpangan-penyimpangannya masing-masing. Mereka berkelompok dan ta'asub pada tokohnya, pada pemahamannya, pada gerakan-gerakannya. Yang dikatakan Rasulullah SAW, umat tidak akan terpecah menjadi 73 sekte, 72-nya diancam dengan neraka. Pada mereka ada asabiyah, hizbiyah. Satu yang selamat, yang sesuai dengan tujuan Rasulullah SAW. Di kalangan umat ini pun juga ada yang namanya asabiyah, madhabiyah. Fanatisme, mazhab. Yang ini fanatik dengan syafi'iyahnya, dengan hambaliyahnya, dengan malikiyahnya, dengan hanafiyahnya. Lengkap, komplit, waziyadah. Itu semuanya ada pada umat. Itu semua dikecam dalam Islam. Itu semua direndahkan, dihinakan, dilarang dalam Islam. Dikarenakan ini semuanya satu akan meruntuhkan prinsip al-ukhuwah al-islamiyah. Prinsip persaudaraan di atas Islam dan iman. Runtuh dengan mereka ini. Akan meruntuhkan prinsip al-wala wal bara. Prinsip cinta dan benci di atas al-haq, di atas sunnah Rasulullah SAW runtuh dengan mereka-mereka ini. Bahkan yang namanya al-haq itu akan dikebiri. Alkitab sunnah dengan pemahaman para sahabat akan diinyakkan. Dengan asofia asofia. Barakallahu. Sehingga efeknya sangat mengerikan barakallahu itu sangat kecam dengan sekeras Antum kalau membaca al quran al Karim, di dalamnya terdapat banyak sekali ayat al quran al Karim yang menjelaskan kepada kita semua nasibnya mereka semua di yaumul qiyamah. Nasibnya mereka yang asabiyah tadi di yaumul qiyamah. penyesalan yang luar biasa pada mereka di yaumul qiyamah. Bahkan penyesalan yang tak terhingga ketika sama-sama diazab di neraka. yang tadinya bersatu, berkoalisi, saling menyalahkan, saling tuding. Barakallahu fikum. Kita bacakan sedikit ya, Pak. Atau tidak usah ini? Hmm? Bacakan sedikit. Di antaranya ialah yang disebutkan di dalam surat Saba. Ayat yang ke-31 dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita perseteruan Pertikaian antara para tokoh-tokoh yang diikuti dan para bebek-bebek mereka. bahasanya bebek gitu ya. <clears throat> Barakallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl" يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين Kalau engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu, yang kafir itu diberhentikan, dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jal satu sama lain saling tuding-tudingan. Saling mengembalikan ucapan. Berkata orang-orang yang lemah, para bebek, kepada orang-orang yang pembesar, para tokoh yang mereka takliti, yang mereka asofiyai. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kamu, kamu ini, kami itu sudah beriman kepada Rabbi. Nyetelnya di mana ini? Ini dia belum kiamat, Pak, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Qala alladhina istakbaru lilladhina sub'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da izyakum ja'akum kuntum mujrimin Yang kokoh mengatakan kepada yang lemah-lemah ini, emangnya kami yang menghalangi kalian dari kebenaran, dari petunjuk setelah sampai kepada kalian. Bukan kami. Fal kuntum mujrimin. Kamu sendiri yang mujrim. Kamu sendiri yang jelek, yang jahat. Saling menuduh. Tambah lagi. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله wana naj'ala lahu andada. Katanya yang lemah kepada yang sang kokoh-kokoh tadi. Lupa dia. Lah dulu itu apa? Makar-makar kalian malam dan siang. Kalian dulu yang memerintahkan kami kufur kepada Allah. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Nah makar kamu dulu apa? Saling menutup. Allah mengatakan wa asharun nadama falamma ra'aul azab maka mereka pun menyimpan memendam penyesalan yang luar biasa ketika mereka semua yang menyaksikan azabnya Allah Subhanahu wa taala diancam dengan azab itu di hadapan Allah dalam ayat yang lain ini semua terjadi ketika dalam neraka disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-47 setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh yatahajjuna fin nar fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha inna Allah qad hakama bainal 'ibad ketika mereka saling adu argumentasi dalam neraka kata Allah di neraka adu di neraka Orang-orang yang lemah berkata kepada yang sombong-sombong, yang tokoh-tokoh mereka. Inna kunna lakum taba'ah. Dulu kan kami pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiba minan nar? Apakah kalian wahai tokoh-tokoh kami mencukupi kami? Sedikit saja dari, dari adab neraka ini. Mau selamatkan kami dari adab neraka ini. Berkata yang tokoh-tokoh tadi, kita semua sudah di neraka. Inna kullun fiha. Kita semua sama-sama di neraka. Allah telah menetapkan hukumnya di antara hamba. Begitu mereka tahu ternyata tokoh-tokoh mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya tokoh-tokoh mereka tadi dilaknat, dikasih azab yang berlipat ganda itu dalam Al-Quran dan dan disebutkan dalam neraka Di Disebutkan di Al-Ahzab ayat yang ke-64 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah al kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira." Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأطعنا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا Allah mengatakan sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. wajah-wajah mereka tersungkur, ter terkelungkup di dalam api neraka. Mereka berdoa, mereka mengatakan, ini orang yang lemah. Ya laitana ata'na Allah wa ta'ana Rasul. Tuhai <clears throat> kiranya saya dulu mentaati Allah dan Rasulnya Allah. Ya mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Wahai Rob kami, kami dulu di dunia mentaati tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan jalan kami. Rabbana atihim di'afaini minal azab. Ya Allah berikan kepada mereka dua kali lipat azab. Wala'anhum la'an kabirah. Laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Besar. Diminta pertanggungjawaban lepas tangan. Bahkan nuting mujrim lagi. Hah? Sudah begitu ya sudah. Sama-sama di neraka. Buat dikasih keringanan. Azab kami, kamu ambil. Tidak bisa. Semua dalam neraka. Nah, akhirnya mereka berdoa dengan doa semacam itu para kuat itu. Itu semua yang kita di dunia. Di mana? Itu semua kejadiannya di dalam neraka. kesalahan yang dilakukan. <clears throat> Ini semua diabadikan dalam Al-Quran untuk ibroh. Jangan sampai kita kaum muslimin mengalami kondisi mereka yang semacam itu. Maka jangan sampai kita semua individu-individu muslimin terutama alusuna salafi jangan sampai ada pada antum yang namanya asabiyah, fanatisme atau hizbiyah atau takdul a'ma atau al-wala wal yang sempit jangan ada. <clears throat> pada antum harus ada ittiba'us sunnah mengikuti sunnah. Harus ada ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah. Harus ada upaya yang namanya takdimus sunnah, selalu mengedepankan bimbingan sunnah. Hilangkan yang namanya asabiyah dan segala macamnya. Siapa tokoh yang kamu asabiyah tadi? Siapa? Atau mau, mau asabiyah sama saya? Siapa saya ini? manusia biasa, ilmunya nggak seberapa, ya bahwa maksud nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan. Maksudnya dengan orang semacam saya. kita harus mana akalnya? Katanya Asyimu bin Hadi rahimahullah. La yuqalliduni illa ghabib. Juga Asyimu bin Hadi. Tidaklah takrif kepada aku kecuali orang yang tolol yang ini. Dibikin bahasa kasar, goblok. Itu syah mobil ya. Nah kalau sama saya atau yang semisal dengan saya ini, apa saya harus ngomongnya Pak. La yukalliduni illa eh? parah, lebih parah daripada yang namanya Rasul. Lebih bu, lebih tolol, lebih goblok lagi. Siapa saya? Syah mobil aja nggak boleh. Atau bukan Syah mobil, atau para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nggak boleh. Tak boleh itu orang-orang yang lurus. Bagaimana kiranya dengan seseorang yang Allahul Musta'an sudah asobiyah dilarang, taklidul amal dilarang, asobiyahnya dengan orang yang menyimpang lagi. Alih fitnah lagi, alih syubhat lagi, dengan tokoh-tokoh hizbiyin lagi. Tidak tahu tahu di mana akalnya mereka ini sudah asobiyah dilarang, orang yang menyimpang lagi. Kok kami terus pokoknya dengan Ustadz Fulan, dengan Dai Fulan, pokoknya siapa yang cinta dia saya cintai, yang benjakan saya musuhi. Oh, dia perjuangkan segala sesuatunya. Memakai Ustadz Fulan. Eh, sadar. Siapa Ustadzmu itu? Nabi. Nabi. Kalau kalau kamu katakan dia Nabi, atau dia kafir ya, dia hati Nabi, Bukan. Sahabi, sahabat Rasul. Bukan. Alim, syekh besar. Bukan. Terus? Ustaz. Allah Ustaz. Ya Allah. Sahabi saja. Satu orang sahabi. Tidak boleh. Apalagi. Lurus atau menyimpang? Nah, ya para ulama sudah bicara tentang dia sudah menyatakan dia begini, begini, begini, begini, syubhatnya dia di mana-mana, sudah menyimpang lagi. Termasuk rojul masybuh, Ahlu syubhat, rojul maftun, Ahlu fitnah, bahkan mungkin termasuk dari kalangan hizbiyin. Oke, antum kemudian tak ta'asuf, dia kepada orang semacam itu. Lebih parah lagi kondisinya para ulama. Maka yang namanya salafiyin ahlu sunnah tidak kenal yang namanya hizbiyah. La hizbiyah, wala asafiyah, wala takutul ahmah. Yang mereka tahu Alkitab sunnah dengan pemahaman salafil ummah. Membangun semuanya di atas bimbingan kisah dan sunnah yang diberikan. Barakallah hati-hati. Saya para islam akan membuat turunnya atasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Taala wa ta'ala senantiasa mengambil kita kepada hidayah. Sehingga nanti akan dibimbing jalan yang lurus diselamatkan dari berbagai macam asal dia asal dia Allah taala Sawab bisawab <clears throat> ini dengan tengah tujuh aja ya nah, jangan jam tujuh kurang seperempat itu puluh menit cukup dan suasananya kok masih pagi gitu ya Pak ya? kok nggak muncul mataharinya gitu jadi saya terus karena tadi eh, ternyata jamnya pada jam tujuh itu sudah setengah sudah bicara ini. Ya Allah. Ya. <clears throat> Difahami insya Allah ya? Difahami insya Allah ta'ala. Saya cukup sekian ya Pak. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب